فإن كل محسوسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة نار قال المؤلف رحمه الله تعالى الظاهر والمؤول ظاهر كان مؤول تعريف ظاهري الظاهر لغة الواضح والبين واصطلاحا ما تلا بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره مثال قوله صلى الله عليه وسلم تواضعوا من لحوم الإبل فإن الظهير بالظهيره ها ها ظهيره فإن ظاهره من المراد في الوضوء غسل الأعضاء الأربعة على صفة شرعية apa itu azahir fa inna zahira min al maratibil wudu khusul al a'dha'il arba'ati ala sifati syar'iyyati dunal wudu alladhi huwa an-nadhafatu fa kharaja bi qawlina ma dalla bi nafsi ala ma'na al-mujmalu li'anna la yatul ala al-ma'na bi nafsihi wa kharaja bi qawlina rajihin al-mu'awwalu li'annahu yadullu ala makna ala maknan marjuhin laulal qarinatu wa khajati qalina ma ihtimal ghairihi an nasu asarihu li'annahu la yahtamilu ila maknan wahidan Definisi zahir secara bahasa maknanya wadih, jelas, berbayin, dan jelas. Secara istilah adalah ma yaitu lafaz yang menunjukkan dengan sendirinya nah, ala makna rajihin makna yang lebih kuat dibandingkan yang lain mahtimali ghairi ditambah ada kemungkinan yang lain contohnya tawadzau berwudulah sesudah makan daging unta lihat kalau Imam Ahmad dan Abu Dawud dan dihadirkan oleh muslim semakna dengan lafat yang semakna dengan lafat yang <coughs> maknanya sama fa'ina bahir minan murad maka bahir dari maksud fil wudhu dengan wudhu dalam hadis ini adalah rusul akdok membasuh anggota <coughs> badan al-arba'ah yang empat kata-kata guslu di sini itu li taglid kata-kata guslu di sini itu untuk apa taglid karena yang dominan adalah membasuh bukan berarti menafikan mengusap kepala aslinya kan yang di, eh, ya yang salah satu yaitu kepala itu mengusap tidak membasuh akan tapi di sini dikatakan huslul a'dha al al arba'ah jadi empat empatnya kan seakan-akan di dibasuh semua yaitu muka, tangan, kepala dan kaki. Padahal kan dari empat itu ada yang satu yang mengusap, tidak membasuh. Maka kata-kata huslu di sini li eh, li taglib atau lil ya, menunjukkan yang lebih dominan, yang lebih banyak. Ala sifat dengan tata cara yang sesuai dengan syariat dunal wudhu bukan wudhu secara bahasa yaitu an di jadi secara istilah zahir itu sebutkan uh, definisinya dan di sini ada tiga poin penting dari rangkaian definisi ini yaitu madalla binafsihi ala makna menunjukkan dengan sendirinya pada satu makna pada satu makna tertentu dengan sendirinya dia menunjukkan makna tertentu. Tidak sebagaimana mujmal. Mujmal kita baca kita tidak dong. Sebelum mendapatkan apa? Bayan. Akimu sholat. Tegakkan sholat. Andai kita tidak tahu penjelasan tentang apa itu sholat, apa yang dimaksud sholat dalam ayat ini, maka kita bingung maka tidak menunjukkan makna dengan sendirinya. Nah, kalau zahir itu sudah menunjukkan makna dengan sendirinya. Yang kedua, ala makna rajih. Ala makna rajih. Lafaz tersebut nah, yang rajih itulah yang namanya zahir. Maka ini menunjukkan bahasanya ada yang marju. Artinya lafaz tersebut memiliki beberapa makna. Ya, beberapa makna dan ada satu makna yang lebih kuat dibandingkan dengan makna yang lainnya dan makna yang lebih kuat itulah yang disebut zahir. Ma'asimali ghairihi dan ada kemungkinan makna yang lain yaitu makna maksud tadi. Jadi maknanya lebih dari satu untuk satu lafaz. Contohnya adalah tawadhu yang namanya wudhu itu memiliki dua makna yaitu wudhu secara bahasa dan wudhu secara syar'i. Mana yang yang lebih rajin, yang lebih kuat? Biasanya karena yang uh, disampaikan oleh Nabi SAW maka yang lebih kuat adalah makna uh, syar'inya. Apa cara untuk menentukan rajih? makna itu rajih dan marjuh ya, jawabannya adalah e, melihat makna yang mutabadar makna yang langsung tertangkap makna apa yang langsung tertangkap ketika teks ini dibaca ya, makna apa yang langsung tertangkap ketika teks itu dibaca itulah nah, itulah cara menentukan rojih dan marjuhnya Ketika kita mendengar membaca hadis tahu, maka kemudian langsung yang mutabadar makna yang langsung terserap ke dalam pikiran kita adalah wudhu sebagaimana yang Nabi perintahkan yang disyariatkan. Gitu. Tidak kemudian <coughs> makna bahwa, Fakal kulina maka tidak termasuk zahir dengan kata-kata kami madalah binasiala makna al-mujmal di anak karena mujmal tidaklah menunjukkan makna dengan sendirinya. Mujmal baru kita dong paham maksudnya setelah ada saya. Kemudian maknanya adalah makna roji Maka perlukan zahir muawal. anak ya dulu ala makna marjo karena yang namanya muawal itu cuma menunjukkan makna marjo laulal kohina seandainya tidak ada kohina. karena kemudian ada korina Jadi seandainya tidak ada korina maka makna seperti ini makna yang mardu. Makna yang tidak langsung kita tertangkap. Kita tangkap dalam pikiran kita. Namun ketika kemudian ada korina ya, maka kita bisa langsung kemudian menangkapnya. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala tentang masalah perintah Allah kepada Nabi dan para amil zakat jika telah menerima zakat untuk mendoakan orang yang memberi zakat. Salli alaihim inna salataka sakanun lahu. Dan salatlah engkau untuk dia. Sesungguhnya salatmu untuk dia adalah eh, ketenangan untuk mereka. Maka salat itu makna yang mutabadar yang langsung kita tangkap dari firman Allah dan e, sabda Rasul adalah makna sholat dalam arti istilah secara syar'i. Sedangkan sholat dalam pengertian doa itu adalah makna yang kurang langsung tertangkap. Nah, kalau kemudian di sini kemudian kita artikan dengan sholat dengan makna yang pertama dalam arti gerakan sholat, maka nggak cocok. Wassalamualaikum maka sholatlah untuk untuk dia. Tidak boleh sholat untuk manusia. Sholat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka maknanya yang cocok adalah doa. doa. Demikian juga kita uh, eh, dijelaskan dalam hadis yaitu ketika Nabi SAW memberi setiap kali kemudian ada yang memberikan zakat maka Nabi doakan Allahumma salli ala ali bulan maka ini korina, hadis ini korina yang menunjukkan bahasanya sholat dalam ayat itu bukanlah makna mutabadarnya. Maka makna marjah yang kita pakai. makna marjah yang kita pakai nah, inilah namanya muawal. Seandainya tidak ada korina yaitu hadis tadi misalnya, maka makna sholat dengan doa itu makna marjah dan tidak kita pakai. Mahtimali ghairihi ada kemungkinan yang lain, maka ini menunjukkan tidak termasuk zahir anas asari. Sari itu sama dengan nas. Ya. Sebenarnya sari ya sama nas ya sama saja. Apa itu nas atau sari? di la tamil lama nan wahida. Karena yang namanya nas dan sari itu tidak mengandung kemungkinan kecuali satu makna saja. Yang namanya nas atau sari itu dalil lafaz yang hanya menunjukkan satu makna. Al-amal bidahir. Al-amal bidahir wajibun illa bidalilin yasrifuhu an zahirihi. anna hadhi tariqatu salafi wa li'anna ahwatu wa abra li dimmati wa aqwa fi ta'abudi wal inqiyadi. lafaz zahir. Al-amal bi zahir mengamalkan lafaz zahir hukumnya wajib kecuali ada dalil yang memalingkan dari zahirnya. Kenapa? Apa alasannya? Yang pertama karena terus satu salah. Inilah jalan salah. Mereka memahami satu dalil sesuai dengan makna zahirnya. Yang kedua adalah anak ahwat karena ini adalah lebih hati-hati. Lebih selamat. Yang ketiga apa ulidimah ini lebih menggugurkan kewajiban. Yang keempat, wa aqwa fi ta'abbud wal Lebih menunjukkan lebih menunjukkan lebih kuat, menunjukkan lebih kuat dalam masalah ah, beribadah dan dalam masalah ketundukan. Karena seorang yang maka lebih sempurna, maka semakin sempurna ingkiat seseorang dan semakin tunduk terhadap teks-teks Nah, firman-firman nah, dan teks-teks hadis-hadis Nabi SAW. Ta'riful mu'awal Pengertian mu'awal Mu'awal lughatan minal awal wa wa ahuju Istilahan ma humila labdu alal makna al marjuhi Faraja biguna alal makna al marjuh an wa zahiru secara bahasa dari kata-kata awal artinya aku rujuk kembali. Sedangkan secara istilah maka eh, maka ada dua macam, ada istilah eh, indah salaf dan istilah indal mutaakhirin. Eh, istilah di masa salaf dan istilah menurut mutaakhirin, ulama-ulama belakangan. istilah yang dicantumkan dalam hal ini adalah istilah mutaakhirin itu mahumila labduhu alal makna al al-marjuhi lafat yang lafatnya satu lafat yang dipahami menurut makna marjuhnya artinya makna marjuh yang kita ambil mengingat ada dalil harusnya kan kalau yang namanya lafat itu mengandung beberapa makna maka makna yang mutabadar makna bahir yang diambil nah, ada satu lafaz tertentu makna marjahnya yang kita ambil makna bahirnya kita tinggalkan sedangkan makna takwil indah salaf itu ada dua macam itu bimakna tafsir artinya tafsir. Contohnya hadis Nabi untuk doa untuk Ibnu Abbas. Allah mafakim fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah fahamkanlah Ibnu Abbas agama ada eh, dan ajarilah dia takwil yaitu tafsir yaitu tafsir Al-Qur'an. Makna yang kedua adalah ma'al wal hakiba wal akibat adalah hasil akhir atau akibat. Apa yang dimaksud hasil akhir di sini? Ada tiga macam. Jika khobar, maka yang dimaksud ma'al hasil akhir dari khobar adalah al-wuku. Terjadinya secara real. Hal tersebut. Dan jika itu adalah perintah, maka dengan melaksanakan perintah. Ketiga, jika itu adalah larangan dengan menjauhi larangan. Semacam tentang ayat-ayat yang mutasyabihat di surat Ali Imran ayat yang ketujuh Allah Subhanahu wa taala berfirman wa may ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasifuna fil ilmi. Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang kokoh ilmunya. Maka apa makna takwil dalam ayat ini? Jika dijawab tafsir maka keliru, jika dijawab dengan akibat juga keliru. Yang benar perlu dirinci. Karena untuk kemudian ayat ini ada dua cara baca. Ada yang membaca berhenti di Allah. lamu takwilahu ilallah. Maka jika kemudian lama lamu takwilahu ilallah, maka makna takwil di sini adalah ma'al wal akibah. Sedangkan jika kemudian kiroah yang kedua, namun itu kiroah eh, yang pertama adalah berhenti di ilallah itu adalah yang paling aksar ulama seperti itu. Yang kedua adalah berhentinya di warasifun nafil ilmi. Jika kemudian berhentinya di situ, maka yang dimaksud takwil di sini adalah maknanya adalah tafsir. Kemudian di masa mutaakhirin setelah berlalu masa salaf muncul takwil dalam pengertian Eh, Soful kalam ambahirihi memalingkan satu kalimat dari makna bahirnya dan ini yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih dan usul fikih maksudnya yang disebutkan dalam kitab-kitab usul fikih ada tafikalin alam makna maksud anas wa bahir maka maka tidak termasuk muawal karena kita mengatakan alamat makna marjuh anas dan abahir Bahkan bisa ditambahi satu lagi nas wa zahir wal mujmal. Amanah tu fali annahu la yahtamil ila ma'nan wahida. Wa amma zahiru fa'ali annahu mahmulun alal ma'nal maftuhi. Adapun nas maka dia bukanlah muawal karena yang namanya nas itu tidaklah mengandung kemungkinan kecuali satu makna saja. Adapun bahir maka dia bukan muawal karena bahir adalah memahami al mahmul membawa lafaz alal makna al sesuai dengan makna rajihnya, makna mutabadarnya, makna yang langsung tertangkap dalam pikiran. Sedangkan awal itu malah kemudian memilih makna yang marjuh untuk jadikan makna satu lafaz. Nah, demikian juga tidak termasuk nas adalah mujmal. Karena mujmal itu tidak bisa dipahami dengan semata-mata lafadznya. Harus ada penjelasan. Maka istilah yang ketiga ini merupakan istilah yang dikenal oleh mutaakhirin dan tidak dikenal oleh ulama salaf. Artinya kalau kita membaca teks ulama salaf tidak boleh memaknai tawil dalam perkataan-perkataan mereka dengan makna yang ketiga ini. Takwil dengan menurut pengertian ulama mutaakhirin itu kismani. Wa ta'wilu kismani sahihun maqbulun wa fasidun mardudun. Fasahih adalah alaihi dalilun sahihun kata wili kauli ta'ala was'alil qaryata ila makna was'al ahlal qaryati Li'annal anak saha, la yumkin tawjihu su'ali ilaiha. Wal fasidu ma laisa alaihi dalilun sahihun kata wilin mu'atilati qawlahu ta'ala ar-rahmanu 'alal artis istawa. Ila makna istaula wa sawab anna maknahu al-ulu wal istiqrar min kair taqyifin wala tamthilin. Nah, takwil berdasarkan istilah mutaakhirin itu terbagi menjadi dua macam. Yaitu sahihun makbulun. Benar dan diterima, jelek dan tertolak. Takwil yang sahih yang adalah takwil yang berdasarkan dalil yang sahih. Kata wili ta'ala bagaimana takwil untuk firman Allah Ta'ala was alil koya Bertanyalah pada kampung itu. Maknanya adalah bertanyalah kepada penduduk kampung karena kampung itu sendiri dalam pengertian bangunannya tidak mungkin tauji soal diberi pertanyaan. Dan jika kita bawa kepada definisi takwil menurut salaf, para ulama salaf, maka takwil yang sahih itu adalah bagian dari tafsir. Jadi kan di masa salaf makna takwil itu dua, cuma dua. Tafsir sama ma'al wal akibat. Nah, takwil yang sahih itu memalingkan lapat dari maknanya yang maknanya kepada makna yang lain jika itu berdasarkan dalil yang bisa dijadikan pegangan, maka takwil yang sahih seperti ini itu di masa salaf dimasukkan dalam bagian tafsir. Sedangkan takwil yang fasid yang jelek adalah takwil yang memalingkan lapat dari makna zahirnya walai sa'ali dalilun sahihun tanpa ada dalil yang sahih takwil yang fasid di sini ini sama dengan tahrif. Ya. Namanya tepat adalah tahrif. Karena makna nama tahrif itu itu terasa tidak enak di telinga, maka orang-orang yang suka mentahrif ayat-ayat sifat itu berkedok dengan istilah takwil. Kita takwilkan dengan demikian. Itu supaya kemudian nampak lebih ya, enak didengar di telinga. Mereka tutupi dengan istilah uh, perbuatan mereka yang sangat-sangat tercela tersebut mereka tutupi dengan nama takwil. Karena kemudian kalau dalam nama tak kalau diberi nama takwil maka tidak kemudian otomatis jelek. Kata takwil mu'atilah sebagaimana takwil mu'atilah. Karena mentaklil nama sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengatakan Allah Ar-Rahman itu bersama di atas ars. Maka katakan makna istawa adalah istaula adalah berkuasa. Padahal dalam bahasa Arab istaula tidak ada makna istaula kecuali setelah rebutan, setelah perang dulu. Maka jika Ar-Rahman al-Arsistawa maka ini menunjukkan konsekuensi yang Nah, saat mengerikan berarti dulu ars itu bukan milik Allah. Kemudian gelut dulu Allah dengan yang punya. Terus setelah itu ternyata Allah lah yang menang. Coba seandainya Allah itu tidak menang. Keadaannya berbalik. Dalam bahasa Arab, itu tidak ada terjadi kecuali badal mughalabah setelah terjadi perang tanding baru siapa yang menang namanya istaulah bahwa yang benar makna istawa adalah al-ulu wal istiqrar berada di atas dan al-ulu berada di atas wal istiqrar dan berada Minuhi takhir tanpa kita e, gambarkan tanpa kita visualisasikan dengan bayangan-bayangan e, e, imajinasi kita sendiri wala tamsil dan tanpa tamsil menyamakannya dengan makhluk. Inilah beda takyib dengan tamsil. Apa beda takyib sama tamsil? Bedanya adalah ada nah, kalau yang namanya takyib itu tidak ada kemudian objek pembandingnya. Kalau tamsil itu ada objek pembandingnya. Tangan Allah seperti tangan orang. Maka ada tangan. Kita lihat tangan orang. Dan kalau kemudian takdir itu digambarkan dengan gambaran yang imajinatif, fiktif, yang tidak ada di ruang ha, di sekeliling kita tidak ada. Kalau mau dibandingkan dengan sekeliling kita nggak akan bakalan ketemu. Digambarkan gini gini gini gini gini gini gini gini yang semuanya ada cuma imajinasi. Nah, sebagian ulama menambahi masih ada kemudian satu lagi. Itu namanya al eh, al mulaabah mempermainkan ayat, mempermainkan dalil. Menurut ulama yang kemudian membagi tiga, maka makna takwil yang fasid itu adalah e, takwil tersebut mungkin secara bahasa akan tapi karena tidak ada dalilnya jadi maka menjadi takwil fasid. Misalnya yadun diartikan dengan kekuasaan atau diartikan nikmat. Itu mungkin dalam bahasa Arab terkadang memang maknanya kekuasaan, dan e, atau nikmat. Artinya masih kemudian ada ada kemungkinan untuk benar. Ada kemungkinan untuk ke sana, untuk diberi makna dengan makna seperti itu. Karena memang secara bahasa memungkinkan. Akan tapi karena ini adalah makna mardu dan tidak ada kemudian indikasi yang mendukung makna ini, maka nggak bo boleh kita memaknainya dengan seperti itu. Nah, ada yang namanya Mulai apa ini Enggak ada sangkut pautnya. Ya, enggak ada sangkut pautnya. Itu namanya apa? Enggak ada hubungannya. Kalau ya yadun dengan kutroh atau nikmat itu ada hubungannya. Itu terkadang memang maknanya adalah kutroh, kekuasaan, kekuatan, dan nikmat. Nah, kalau apa ini tidak ada sangkut pautnya. Macam misalnya orang memahami tegakkanlah sholat Maka sebagian orang mengatakan karena kita sekarang fasenya masih fase Mekah Maka belum wajib sholat Maka yang dimaksud menegakkan sholat untuk kita adalah berkeliling-keliling untuk mencari pengikut cari teman baru cari anggota baru untuk mendirikan negara Islam maka ini namanya mula ada apa hubungan antara sholat dengan cari teman baru secara bahasa. Tidak ada hubungannya. Nah, ini waton saja, asal saja. Contohnya misalnya tafsirnya Sufi. Nah, Sufi mengatakan atau sebagian orang Sufi mengatakan idhab ila fir'aun innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun karena dia melampaui batas. Bahkan Sufi mengatakan Fir'aun di sini maknanya ya, nafsaka. Idhab ila Fir'aun inna utara artinya perhatikanlah kemudian hatimu, jiwamu bersihkanlah. Bersihkanlah jiwamu dan hatimu dari sifat-sifat melampaui batas. Fir'aun diartikan hati dan jiwa. Apa hubungan kata-kata Fir'aun dengan ketiba jiwa tidak ada dia ya cuma asal aja namanya mula asal atau sebagaimana tafsirnya orang-orang Syiah mereka mengatakan idha eh, Inallah ya'murkum antadbu baqarah ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyembelih al-baqarah kata orang-orang Rafidah ai Aisyah Allah memerintahkan kalian untuk membunuh Aisyah menyembelih Aisyah. Apa hubungan Bakarah dengan Aisyah? Tidak ada sangkut pautnya. Ya. Tidak ada keterkaitannya sedikit pun. Makanya namanya <coughs> mula ada. Kalau kemudian takwil fasid itu masih mungkin secara bahasa. Ya, masih mungkin. Namun kemudian ini disebut fasid karena dia adalah makna yang marjuh dan tidak ada dalil yang mendukung untuk menaikkan makna maksud tersebut sehingga kita jadikan pegangan. Dan kalau mengapa itu tidak ada hubungannya kemudian nah dimaknai demikian dan demikian. rasanya Kalau enggak coba cari contoh awal lewat. Ya, orang satu Tadi saya sudah ngasih contoh Serat atau bahan Fasali alaihim <clears throat> Inna salat kasakanul lahum Salat di situ makna zahirnya adalah sholat secara syar'i, kan tapi ada korina sehingga maknanya bukan demikian. Ya, atau orang satu kalau nggak mau awal contoh zahir Sanggan itu apa? Tolong tanya. Sanggan. Bahasa Jawa. Sanggan. Sanggan. Hah? Sanggan bahasa Jawa. Saat sanggan bahasa Jawa apa termasuk mahal? Sanggan, mahar, mahar nikah. 哎，怎么？哎呀，那是。真的吗？放根喽，我听到。前方超。

ya yang lain lah ya, ya, bebas saja kalau kuntu sam aku ala dia semua bi Ya, Allah ya. Iya. ya. Pendengarannya bukan telinganya. Iya, iya. Hah? Gimana? Sama lagi ya Itu termasuk apa? Mau. Mau awal. Hah? karinahnya Korinah sebenarnya bukan dari telinganya apa pendengarannya bukan pendengaran Allah. Hmm. Jadi makna bahir kalau kata saya min di Qaidul Mutla itu yang namanya makna bahir itu bukan hanya makna mufoda, namun juga yang namanya makna bahir adalah makna satu kata dengan melihat uh, eh, siat rentetan kata dan target susunan atau susunan satu satu kalimat gitu sehingga kata beliau kan para muawilah kan mengatakan kalian ahlu sunnah melakukan takwil buktinya ini hadis ini masalah wali hmm, jawaban dia ini bukan takwil ini makna zahir kenapa? karena yang namanya makna zahir itu bukan hanya berdasarkan teks nah, yang namanya zahir itu juga memperhatikan siat dan lanjutannya hadis kan mengatakan Faidah sta'adani a'attuhu Jika dia minta perlindungan pada aku Maka aku melindunginya Maka di sini tidak ada uh, Tidak ada kesatuan antara Allah dengan makhluk. Tidak Dia minta perlindungan aku lindungi Maka ada dua Dua hal yang berbeda itu, untuk dohir kalau berdasarkan penjelasan saya itu, itu dohir apa antum kontes itu jika aku bila sholat di uh-huh. itu kan dohirnya kalau dari itu kan berarti wudhu itu setelah sholat iya setelah sholat atau ayat kita para al Quran astaibillahi minasyaitonir rajim kan juga dohirnya kan kalau dari situ kan juga baca tahun itu setelah uh-huh. baca Quran tadi dijelaskan oleh BL Nabi kan iya itu mau awal yang lain Atau Allah, amrullah tak tastajilu di surat mahal ayat yang pertama itu telah datang kiamat maka janganlah kalian minta disegerakan atau menggunakan fi'il mati telah datang kiamat namun mana bahirnya kiamat sudah datang. Tetapi tapi ini mau awal. Mengingat apa lanjutannya ayat, jangan akan minta disegerakan. Jangan kalian minta disegerakan artinya belum terjadi. Kalau sudah terjadi nggak perlu minta disegerakan sudah terjadi. Maka ini mau awal dengan bagian atau potongan ayat sesudahnya. Ayat yang lain. ta'ifatun min nah dhalili la yadurruhum wa la yadurruhum hatta dia merubah itu kan juga ditakwil hatta kurbi amrullah iya hatta ya'ti amrullah itu juga awal awal karena mengingat hadis kiamat tidak akan terjadi ila ala syirahil khalqi manusia yang paling jelek tidak ada manusia beriman ketika kiamat terjadi maka kemudian sehingga datang ketetapan Allah sedangkan mereka dalam keadaan demikian artinya adalah sehingga datanglah ketetapan Allah beberapa saat sebelum kiamat terjadi itu awal aula mastumun nisa ya Hah? Hah? Ya ya, aula mastumun nisa gimana maksudnya? Iya, iya. bisa mau Bisa Untuk contoh, awal. Kalau menyentuh perempuan. makna menyentuh namun kemudian hadis menunjukkan kalau menyentuh itu tidak membatalkan wudhu maka makna menyentuh bukanlah yang dimaksudkan maka dia muawad ayo untuk, oh, jalan. secara zahir itu ya benang hitam dengan benang putih tiap ya benang dan dan makna zahir inilah yang dipahami oleh sebagian sahabat ini namun itu bukan yang dimaksudkan berdasarkan terusnya nah, ayat karena tasnya ayat ketika itu belum turun dan sahabat memahaminya sebagai benang sungguhan atau sebagian sahabat memahaminya dengan benang sungguhan untuk Hah? Hatta antan yakin mana? Itu. Itu maksudnya. Hah? Yakin itu maknanya maut. maut disebut yakin karena yakin semua orang mesti mati. Apa? Hah? Hah? Hah? Yang benar Anissa di situ semua perempuan. karena sebagian orang yang yang memak yang memiliki pendapat kalau menyentuh mahram itu tidak membatalkan wudhu maka dia kemudian mentaksis Anisa dalam ayat tersebut yang makna yang laf, yang lafadznya dan maknanya umum kepada ajnabiyat wanita yang bukan mahram dan bukan istri namun ini tanpa dalil. Maka ini taksis yang tidak bisa diterima. Nah, taksis tanpa dalil. Kalau dalam bahasa Arab, nisa ihim imro'atuhu itu artinya istri itu udah dah idiom nah, imro'atuka itu artinya istri itu udah idiom idiomnya itu memang kayak gitu sehingga ada perbedaan antara imro'atun dan imro'atuka imro'atun ya perempuan nah, mutlak Nah, kalau tak, ah? itu dalam bahasa Arab maknanya sudah istrimu. Ya, memang idiom, idiom, idiom mereka seperti itu. Nah, makna mutabadar itu makna bahir. Mutabadar ketika kemudian nisaihim itu sudah ya, itu adalah aslinya istri atau mungkin bahkan kita katakan tunas. nas Ya maknanya tidak lain ya tidak bisa dipahami kecuali istri. Eh, eh. Masih ya, pendapat yang benar dua-duanya benar Hah? itu eh, Istilah bapak itu Mustar? Satu kata dua makna hmm? nikah kata lemah tetapi kaidah dalam tafsir kalau satu lafaz itu memiliki kemungkinan makna lebih dari satu dan tidak bertentangan maka dimaknai dua-duanya ini anda Hah? udah ya tadi ya safu angsa itu diperselisih ada ada dua memang ada dua penafsiran yang pertama maknanya satu angsak itu dihilangkan kesusahan yuzalu anhul kurab maknanya bisa kemudian petis dan makna petis itu yang rajin berdasarkan hadis kalau ini mustar, Memang dalam bahasa Arab yuksafu angsak itu bisa merupakan idiom untuk makna e, menghilangkan susah. sak juga bisa artinya petis. Dan kita pilih makna petis, petis mengingat hadis. Bentar, bentar. ừ. mutahharun di situ makna yang tafsir yang arjah itu al malaika. Kalau itu tentang itu semuanya maknanya membahas makna itu mengakui maknanya suci. Namun siapakah orang suci itu? Nah, anda? Ya. Hah? Ya terserah ada siapa lah coba, terus. Ya itu nas atau bahe atau mawal gitu saja. Ya. Itu nas atau bahe atau mawal. baca saja hadis apa ayat apa itu ini nas apa bahir apa muawal al muawal apa dalilnya sehingga apa sehingga makna marjuhnya yang lebih dipilih yang nyantol. Hah? Ah, Hah? Hadis siapa yang tentang hafal, <laughs> Coba salah satu hadis yang antum hafal. ya apa itu itu, itu ya apa kalau nggak diceritakan ya saya nggak tahu <laughs> jannah itu? Hah? Yang mana? Ini apa ini? Kalimat yang mana yang diambil terus? Minas, dohir atau muawal? Kalimat mana? Kalimat yang mana? Jadi seorang hamba beramal dengan amalnya penduduk surga gitu. Jadi itu yang ada orang lagi. Iya. Kalimat yang mana? Yang itu? Kalau ini nas ini apa makna lainnya? Ya orang tersebut beramal dengan amal penduduk surga, artinya dia melakukan amal-amal soleh merupakan amal-amal penduduk surga. Enggak mengandung kemungkinan yang lain. Kalau kemungkinannya tunggal itu kan Kalau kemungkinannya kemungkinan makna yang banyak, padahal itu berporos di satu kata, maka nanti bisa mau awal atau zahir. Udah, apa ada sih? Udah lah bebas dari contoh ayat apa lah? Hah? Hah? Ada siapa? contoh yang lainnya adalah tataan sunnah mangkana sebelah. Kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian. Makna zahirnya semua umat Islam. Namun bukan, bukanlah ini yang dimaksudkan. Dan makna yang benar adalah sebagian atau sebagian besar umat Islam. Mengapa Pak? Maka ini mau awal. Bahirnya kalian semua umat Islam. Latat latat tabu anak kalian akan mengikuti. Kalian artinya semua umat Islam. Dohirnya demikian. Tetapi tapi eh, makna bayar ini bukanlah yang digendaki. Namun yang dimaksud kalian di sini adalah sebagian kalian, bukan semua kalian. Karena ada hadis tentang nasi ya, tentang hadis pak Ifa Mansurah. Ini tidak semua orang semua umat Islam kemudian mengikuti jalan orang-orang kafir. Namun sebagian saja. Masih akan selalu ada yang kemudian tidak ikut dengan jalan-jalan mereka. Maka sehingga kalian di sini maknanya adalah sebagian kalian. Ya demikian Rasulullah ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sallam wa ta'ala ala bil alamin subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa alladzina yurana lakum inna nasa qad jama'u lakum heeh annakum tapi kan juga ada manusia itu masuknya amrul bibil itu sama dohir am tapi am urida dan contohnya sama alat tabu itu tadi apa? Hmm? Kalau am urida khusus itu dalam satu dalil, tidak ada dalil yang lain. jadwal khusus dalilnya cuma satu dan itu ditolaknya dan itu lafadznya nampaknya umum namun maknanya namun kalau mau awal harus ada dalil yang lain karena harus ada pembina akses tidak ada awal tidak ada dalil Eh, eh, eh, wah, mana? Hah? Iya. dari iya, ulama itu tidak mau orang kafir maka itu yang memalingkannya dari makna seperti